Ah, ada yang ingat nggak? hadis 884 kayaknya ya. Hah? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad berkata haddatsana Sufyan dari Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf dari seseorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akhbirni bi kalimatin aishu bihinna, wala tukfir alayya faansa." Tolong kabarkan kepadaku dengan kalimat-kalimat yang aku bisa hidup dengannya. Tapi jangan banyak-banyak supaya aku tidak lupa. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ijtani bil ghadab, jauhi marah. Thumma a'ada alaihi kemudian beliau pun mengulanginya. Faqal maka beliau berkata ijtani bil ghadab jauhi marah. Syekh Al-Bani berkata sanad ini sahih. Perawinya thiqat semua perawi Bukhari dan Muslim. Nah, di sini menunjukkan akhi perintah untuk menjauhi marah. Dan memang marah itu sesuatu yang ada pada setiap manusia. Dan marah itu akhi apabila terlalu banyak menimpa seseorang itu bisa menimbulkan banyak sekali kerugian. Kerugian buat badan dia, kerugian buat kesehatan dia, kerugian juga buat ya agama dia dan kewibawaan dia. Makanya kata Rasulullah, "Man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu." Siapa yang menahan marahnya, Allah akan tutupi aibnya. Sebab orang kalau ya apa namanya e, memuaskan kemarahannya, bukan malah dia semakin mulia di, di depan manusia. Orang yang selalu memuntahkan kemarahan itu malah rendah di mata manusia, Pak. Ya, makanya kalau antum lihat ada seorang yang suka marah-marah, temperamenan. Pasti semua orang nggak suka. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, "Waman kaffa ghadabahu," siapa yang menahan amarahnya, satarallahu auratahu. Allah akan tutupi apa? auratnya, aibnya. Sebaliknya, siapa yang tidak menahan marahnya, ya Allah akan perlihatkan aib dia oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan keutamaan besar orang yang bisa menahan amarahnya. Dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Man kadhama ghaidhan qadirun ala an yunafidah. Siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melaksanakan amarahnya tersebut, da'allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Kelak pada hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia fayukhayyiruhu minal huril 'ain ma Lalu Allah menyuruh dia memilih dari bidadari bidadari surga yang dia mau. Silakan. Iya. Yeah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat. Beliau bersabda laisa syadidu bis surah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, tidak. Wa inna masyadidu akan tetapi orang yang kuat yang hebat itu siapa ya itu orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah itulah orang yang hebat dan ini akhwan Islam ya menahan amarah ini sangat penting sekali terutama kita di zaman yang sekarang ini penuh fitnah sengaja terkadang orang-orang non muslim orang-orang kafirin orang-orang yang tidak suka kepada sunnah memancing-mancing emosi kita. Sebab ketika emosi kita terpancing, kita pun melakukan sikap-sikap yang arogan, justru itu malah dijadikan sebagai apa? Senjata makan tuan buat kita. Oleh karena itulah akal Islam sifat menahan marah, tidak cepat emosi itu dicintai oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW sabda kepada seorang sahabat, ya, kata Rasulullah, innaka imru'un apa inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah kamu itu memiliki dua perangai yang dicintai oleh Allah itu al-hilmu wal ana apa itu al-hilmu al-hilmu itu sifat halim artinya kata para kata syekh eh, para ulama al-hilmu itu artinya dhabtun nafs indahai janil ghadab bisa menahan diri ketika apa terpancing emosi. Ketika kita terpancing emosi, kita bisa menahan diri, maka itu sifat halim. Dan itu sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal Islam a'azzakumullah. Tapi ya akhi, ya yang namanya marah memang pasti akan menimpa setiap kita. Kadang sepandai-pandainya tupai melompat ya jatuh juga. Jangankan kita, Rasulullah SAW manusia yang paling kuat menahan amarahnya saja. Ya pernah beliau akhirnya terpancing juga emosi. Ya, waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya, waktu itu Rasulullah SAW ia memukul apa namanya seorang sahabat. Kemudian sahabat ini minta dikisah ya Rasulullah saya minta kisos saya tidak terima engkau pukul begitu saya makanya Rasulullah membuka dadanya dan berkata silakan kisos apa yang terjadi dipeluknya sama sahabat diciuminya sama sahabat itu iya yeah. Rasulullah SAW juga pernah marah sama Aisyah dipukulnya dada Aisyah Rasulullah SAW suatu malam ya pergi Aisyah waktu itu ya Rasulullah SAW tinggal di rumah Aisyah, apa maksudnya gilirannya Aisyah. Kemudian Rasulullah pun pelan-pelan pergi meninggalkan Aisyah. Rupanya Aisyah sadar. Aisyah cemburu. Kok Rasulullah tiba-tiba pergi? Kemana ini? Diikuti oleh Aisyah. Rupanya Rasulullah pergi ke Baki. Ya. Rasulullah SAW pergi ke Baki, kemudian Rasulullah pun kembali. Ketika melihat Rasulullah kembali, Aisyah langsung lari ke rumahnya. Sampai di rumah Aisyah, Rasulullah melihat Aisyah ngos-ngosan. ya. Kata Rasulullah, "Hai Aisyah, apakah engkau yang aku tadi lihat ya, bayangan hitam?" Betul, hai Rasulullah. Dipukulnya langsung Aisyah dadanya. Puh, Ya, apakah kamu hendak menyangka bahwasanya Rasulullah hendak mengkhianati? Ya, marah Rasulullah SAW dengan ya, maka dari itu Rasulullah SAW bersabda berdoa kepada Allah. Ya kata apa kata Rasulullah? Allahumma inna Muhammadan bashar. Ya Allah, sesungguhnya Muhammad adalah manusia biasa. Yagbab kama yagbabul bashar. Dia bisa marah sebagaimana marahnya manusia biasa. Maka siapa saja ya Allah yang pernah aku pukul dia, aku pernah sakiti dia, jadikan itu sebagai rahmat dia dan kurbah kepadamu. Iya. Artinya Rasulullah SAW jarang sekali marah. Tapi ya, apalagi manusia kita biasa yang kita-kita. Ya terkadang terpancing emosi dan yang lainnya. Namun yang jelas ya akhi, itu bukan hujah kita atau bukan dalil kita. Wah oh, Rasulullah aja marah, nggak bisa. Tapi hujah kita adalah sabda Rasulullah dalam hadis ini, ijtanibil ghadab. Jauhi marah. Karena ini sangat penting sekali karena ketika kita marah, kita terpancing eh, terpancing emosi, akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kita kira itu bisa memuaskan diri kita, tapi apa yang terjadi? Kita malah semakin dijauhi orang. Bahkan terkadang orang awam Pak melihat sikap-sikap antum penuntut ilmu yang misalnya sikapnya keras, arogan, marah, akhirnya yang disalahkan dakwahnya bukan antumnya. Tuh lihat tuh orang berjenggot kerjaannya marah-marah tuh. Iya. Ya. yang disalahin jenggotnya, Pak. Nah itulah memang orang awam. Padahal kan yang disalahin orangnya, nggak ada urusan dengan jenggot, gitu kan? Ikhwatlah Islam azakumullah. Lalu bagaimana caranya kita bisa menahan apa apa menahan marah? Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan, apabila kita ada di sana beberapa kiat yang bisa kita lakukan untuk bisa menahan marah. Apa itu? Yang pertama menjauhi sebab-sebab kemarahan. Apa sebab kemarahan? Sebab emosi itu terkadang karena badan kita yang nggak seimbang. Kenapa? Capek. Orang capek itu cepat emosi, Pak. Kurang tidur. Orang kurang tidur itu cepat cepat emosi, Pak, biasanya. Iya. Atau kurang terpenuhi syahwatnya. Itu juga bisa cepat emosi itu, Pak. Kalau antum punya istri kok ya marah-marah terus kenapa? Bisa jadi ya antumnya nggak mikirin kepuasan istri gitu kan. Itu bisa terjadi. Demikian pula semua yang perkara yang bisa menimbulkan emosi, kita berusaha untuk menjauhinya. Yang kedua, ikhwata Islam azakumullah agar kita ya bisa menjauhi marah yaitu Jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat kita jadi pemarah. Antum udah punya darah tinggi, makan kambing terus. Akhirnya pemarah tuh. Ya. Itu bisa terjadi. Nah, apalagi antum kurang tidur, itu seperti bensin ada api. Ada apa namanya sesuatu yang bisa memancing marah aja langsung marah dia. Kemudian akal Islam ketika kita marah maka ada beberapa kiat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan disebutkan oleh para ulama juga. Di antaranya yang pertama, ucapkan ta'awud. a'udzu billahi syaitan rajim. Ya, waktu itu Rasulullah melihat ada dua orang yang sedang bertengkar. Dan yang satu terlihat marah sekali sampai-sampai urat lehernya itu nyembul, saking marahnya. Apa kata Rasulullah? Inilah a'lam kalimatan Sungguh saya tahu sebuah kalimat. Lau qalaha, kalau ia ucapkan kalimat itu la dhahaba anhu ma yajid. Akan hilang apa yang ia rasakan itu. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitanir mirrojim. Nah, kita ya berlindung. Kalau ternyata ta'awud nggak bisa juga kata Ibn Qayyim berubah sikap yang tadinya berdiri duduk kalau nggak duduk berbaring ya kalau itu juga kurang bagus berwudu juga kata Ibnu Qayyim. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa marah itu hendaknya dipadamkan dengan wudu, tapi hadisnya lemah. Akan tetapi secara apa namanya penyataan memang itu insya Allah berpengaruh. Iya. Nah ini akan Islam azakumullah. Kita lanjutkan hadis 885. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Lahiyah ia berkata haddatsana Abu Zubair dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda ijtanibul kabair jauhi oleh kalian kabair dosa-dosa besar wasaddidu dan bersikap tepat dan luruslah wa absyiru dan bergembiralah artinya dalam melakukan ketaatan itu dalam keadaan semangat bukan dalam keadaan apa ngantuk begitu Syekh Albani berkata hadis sanad ini lemah karena di dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah dia buruk hafalannya demikian pula yang kedua karena Abu Zubair ini mudallis dan mudallis kalau meriwayatkan dengan an tidak diterima dan di sini ia meriwayatkan dengan an akan tetapi kata beliau hadis ini Hasan karena ia mempunyai syahid dari hadis Qatadah secara mursal disebutkan oleh Imam Asyuti dalam Al-Jami'nya dari riwayat Ibnu Jarir darinya. Iya. Maka dari itu hadis ini apa menjadi hasan kata beliau. Ikhwata Islam, hadis ini kita ambil faidah wajibnya meninggalkan dosa-dosa besar. Apa sih dosa besar itu, Pak? Dosa besar itu setiap dosa yang diancam pelakunya dengan neraka. Dosa kecil apa? Dosa kecil itu adalah setiap perkara yang dilarang oleh Allah tapi tidak diancam pelakunya dengan neraka. Itu dosa kecil. Iya. Contoh dosa besar apa? Banyak. Dan dosa besar itu bertingkat-tingkat. Makanya Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah aku beritahu kalian dosa besar yang paling besar? Kata Rasulullah, asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Ini yang paling besar, saudara. Yang kedua, wa'ukukul walidain durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, tandinya Rasulullah SAW menyender langsung beliau pun duduk, beliau pun bersabda, ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur. Yang ketiga yaitu berkata dusta, bersaksi palsu. Terus Rasulullah mengulang-ulang terus saja sampai-sampai kata sebagian sahabat laita usakat, andai beliau diam. Iya. Ini dosa besar yang paling besar, Pak. Dosa besar itu bertingkat-tingkat. Dan dosa besar itu akal Islam tidak bisa digugurkan oleh amalan soleh kecuali dengan taubat atas pendapat jumhur. Ya. Makanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang penggugur-penggugur pahala eh penggugur-penggugur dosa itu untuk dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan taubat. Harus dengan taubat. Di antara dosa-dosa besar itu ya akal Islam ada orang yang menganggap itu dosa kecil tapi sebenarnya dosa besar. Contohnya apa? Contohnya isbal. Tahu kan isbal? Isbal itu memakai kain di bawah mata kaki. Itu sebetulnya dosa besar, akhi. Loh kok bisa begitu? Iya. Bayangkan orang yang musbil itu diancam oleh Rasulullah dengan ancaman empat ancaman berat. Kata Rasulullah talatatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Ada tiga orang ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan oleh Allah. Dan bagi dia adab yang pedih. Berapa tuh? Empat. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara, tidak dilihat, tidak akan disucikan. Baginya adab yang pedih. Siapa diantaranya? Kata Rasulullah al-musbil izarahu orang yang musbil orang yang menggunakan kain melebihi mata mata kaki ini ancamannya bukan cuma neraka pak iya yeah. makanya akal Islam mus isbal itu dosa besar bukan dosa kecil karena ancamannya keras bener ini Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan dia tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, bagi dia adab yang pedih, tapi banyak orang menganggap remeh. Dan anehnya sebagian orang menganggap seakan-akan jenggot itu lebih apa mencukur jenggot itu lebih besar dosanya daripada isbal padahal kebalikan. Isbal itu lebih besar dosanya daripada jenggot daripada mencukur jenggot, Pak. Kenapa? Karena jenggot tidak ada tidak ada ancamannya. Yang ada perintah dari Allah. Sedangkan isbal ada ancamannya, ancamannya berat lagi. Ah kalau gitu saya cukur jenggot ah ya janganlah. Tetap cukur jenggot wajib. Tapi ya saya cuma menyalahkan orang yang seakan-akan menganggap jenggot itu lebih penting daripada is isbal. Terkadang ada orang yang kalau dia berjenggot tapi isbal. Ini orang gimana? Isbal itu lebih besar dosanya, akhi, daripada apa? Mencukur jenggot. Ikhwata Islam, azakumullah. Maka kata Rasulullah, ijtanibul kabair. Jauhi oleh kalian dosa-dosa besar itu. Wasaddidu dan bersikap luruslah. Wa absyiru dan bergembiralah. Artinya ketika kita melakukan ketaatan, ya, kita berusaha untuk bersikap lurus. Maksudnya bersikap lurus itu yang sesuai dengan sunnah Rasul, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Ya. Yeah. Hadis selanjutnya hadis 886. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan ini redaksi Imam Ahmad juga Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Dailami secara muallak dari jalan Ali bin Zaid dari Rabi'ah bin Nabighah dari ayahnya dari Ali anna Rasulullah SAW naha an ziyaratil qubur wa anil wa anil awiyah wa an tuhbas luhumul adhahi ba'da thalath. Bahwasanya Rasulullah SAW tadinya melarang ziarah kubur, melarang beberapa bejana, dan melarang daging kurban itu disimpan beberapa hari, eh, melebihi tiga hari. Tumakal, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, Eh, Rasulullah SAW bersabda, Inni kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Adapun sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Fa inna tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kehidupan akhirat. Wa nahaitukum anil awiyah. Dan dahulu aku melarang kalian dari apa? Bejana-bejana. Beberapa bejana ada empat disebutkan dalam riwayat Muslim itu. Ya, hantam, muzaffat, muqayyar dan nakir. Yaitu yang di itu adalah bejana-bejana yang kalau disimpan di situ apa namanya sari buah mudah sekali menjadi arak. Iya. Dan aku dahulu melarang kalian dari bejana-bejana fashrabu fiha. Sekarang adapun sekarang silahkan minum padanya. Wajtanibu kulla muskir, tapi jauhi setiap yang memabukan. Wanahaitukum an luhumil adahi an tahbasuha ba'da thalath fahbasu ma badalakum ya dan dahulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging korban lebih dari tiga hari adapun sekarang silahkan kalian simpan semau kalian maksudnya terserah mau berapa hari kayak terserah Syekh Al-Bani berkata sanad ini lemah Kenapa? Karena Robi'ah bin, bin an Ghoh dan bapaknya majhul Demikian pula Al-Ali bin Zaid bin Jud'an pun juga doif. Akan tetapi hadis ini mempunyai syahid dari hadis Abdullah bin Amr. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebut tentang apa bejana-bejana yaitu dubba, hantam, muzafat dan nakir. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW yang membolehkan setelah itu. Dikeluarkan Abu Daud dari jalan Syarik dari Zaid Syed bin Fayyad dari Abu Ayyad darinya. Aku berkata sanat ini juga lemah karena Syarik ibn Abdullah al Qadi ini buruk hafalannya. Tapi hadis ini dengan dua jalan tersebut menjadi hasan. Kemudian ternyata aku menemukan syahid lain penguat lain dari diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Ziyad dari Mujahid dari Ibnu Abbas secara marfu Wa Rasulullah sabda, "Ishrabu fi ma majtenibu kulla muskir." Minumlah apa yang kalian mau dan jauhi yang memabukan Dikeluarkan Al-Bazzar dalam musnadnya, Al-Haythami berkata, sanadnya Hasan. Kemudian aku menemukan syahid yang lain yang lebih bagus dari itu. Ia telah dikeluarkan Imam An-Nasai dalam ziaratul kubur dari jalan Al-Mughirah bin Subai' ia berkata haddatsani Abdullah bin Buraidah dari ayahnya secara marfu Inni kuntu nahaitukum an ta'kulu luhumal adahi illa thalatha. Dahulu aku melarang kalian untuk makan daging apa namanya? Uh, kurban ya kecuali tiga hari saja. Kemudian disebutkan hadis itu secara lengkap dan sanad ini sahih asalnya dalam sahih Muslim. Sehingga di sini sahih kata beliau. Hadis ini akhir kita ambil, ambil faedah yang pertama yaitu adanya nasih mansuh. Tahu nggak nasih mansuh? Nasih itu yang menghapus, mansuh itu yang dihapus. Artinya ada hukum-hukum yang tadinya berlaku begini kemudian dihapus. Ya, di sini Rasulullah mengatakan tadinya aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silahkan ziarah kubur. Kenapa Rasulullah SAW tadinya melarang ziarah kubur, Pak? Karena akidah para sahabat masih lemah. Mereka baru masuk Islam sehingga baru dari kesyirikan. Sehingga dikhawatirkan mereka malah mengagungkan apa? Kuburan. Makanya Rasulullah melarang. Tapi ketika para sahabat telah kuat kokoh keimanannya, ya, tidak dikhawatirkan dan sudah paham tentang masalah kesyirikan, Rasulullah mengizinkan. Tapi dengan satu syarat, Ya Rasulullah menyebutkan bahwa ziarah kubur itu untuk mengingatkan kehidupan akhirat. Ya. Hanya Rasulullah mengatakan dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, adapun sekarang silahkan ziarah kubur karena itu mengingatkan kehidupan akhirat. Namun ya akhi, ini khusus laki-laki. Adapun wanita maka tidak boleh sering. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melaknat wanita yang sering ziarah kubur dalam satu riwayat yang sahih la'anallahu zawaratil kubur kata Rasulullah semoga Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur tak boleh dan ziarah kubur itu akhi sekali lagi boleh dengan syarat-syarat syaratnya yang pertama tujuannya untuk mengingatkan kehidupan akhirat dan mendoakan mayat itu Syaratnya yang kedua tidak mengadakan perjalanan jauh, safar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Apa itu tiga masjid itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid apa? Al-Aqsa. Apa yang dimaksud tidak boleh diadakan perjalanan jauh? Sebagian orang mengatakan maksudnya tidak boleh ya, pergi ke, ke, ke suatu masjid kecuali tiga masjid saja. Tapi ini pendapat yang lemah. Maka tetapi yang sahih adalah tidak boleh pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat kecuali tiga masjid saja. Dan itu ada sebuah kisah. Waktu itu Abu Hurairah pergi ke Bukit Tur untuk sholat di sana. Kemudian beliau pulang di perjalanan bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abu Basrah. Lalu Abu Basrah bertanya, "Min aina ji? Kamu dari mana?" Kata Abu Hurairah, "Dari Bukit Tur." "Apa yang kamu lakukan di sana?" kata Abu Basrah. "Salat." Kata Abu Basrah, "Kalau tadi sebelum berangkat kamu bertemu dengan saya, kamu tidak akan pergi." "Memang kenapa?" kata Abu Hurairah. Kata Abu Basrah karena antum aku mendengar Rasulullah bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Abu Basrah di sini memahami secara mutlak, tidak boleh Pak dalam rangka ibadah kecuali kepada tiga masjid saja. Nah ini akal Islam. Maka dari itu antum pergi jauh ya, ziarah apa itu Wali Songo. Ya, pergi jauh untuk sejarah kubur tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Kemudian jangan mengkhususkan waktu tertentu untuk sejarah kubur dan kumpul di sana. Misalnya waktu khusus sejarah kubur sebelum Ramadan, rohan. Atau setelah Idul Fitri, kumpul di kuburan orang tua. Ya, sungkeman hukum sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena ini sama saja menjadikan kuburan sebagai id. Rasulullah sabda la tattakhidhu qabri ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id? Kata para ulama, id itu dari kata audah yang berulang-ulang. Jadi kita apa ziarah ke kuburnya itu kita khususkan setahun sekali atau sebulan sekali, ya atau setiap malam Jumat atau setiap Jumat misalnya. Kalau kita khususkan seperti itu berarti kita sudah menjadikan kuburan sebagai apa? Id dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya tidak boleh akal Islam. Kemudian yang perlu diketahui akhi kuburan bukan tempat ibadah. Makanya kata Rasulullah la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat baca Quran. Makanya Rasulullah SAW sering ziarah kubur nggak? Sering pak. Ziarah kubur sering. Tapi apakah kita pernah mendengar Rasulullah baca Quran di kuburan? Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang harus aku baca? Rasulullah hanya mengajarkan doa saja. Katakan, Assalamualaikum dar mu'minin ya sampai akhirnya Rasul tidak mengajarkan kepada Aisyah baca Quran baca Yasin baca ini kata para ulama laukana khairan uh, apa namanya ada sebuah kaidah usul fikih mengatakan uh, apa namanya takhirul bayan an waktil hajah la yajuz mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh sementara Aisyah di sini bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang harus dilakukan ketika ziarah kubur. Ternyata Rasulullah hanya menjelaskan cuma satu saja. Baca doa itu. Iya. ikhwata Islam azakumullah. Tapi subhanallah di negeri kita ini kuburan menjadi sesuatu yang diagungkan, Pak. Apalagi kalau kuburan itu diklaim sebagai kuburan wali, subhanallah. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan, Pak Kenapa? Karena ini akidah yang bertabrakan dan berseberangan dengan roh Islam. Di mana Islam mewajibkan kita hanya mengagungkan Allah. Islam meyakini bahwa siapapun tidak bisa memberikan manfaat mudarat kecuali Allah. Islam mengajarkan bahwa seorang tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Mayat tidak bisa memberikan syafaat. Iya. Yeah. Kemudian hadis ini juga akhlak Islam kita ambil faidah wajibnya menjauhi setiap yang memabukan Semua yang memabukan haram. Karena Rasulullah mengatakan ijtanibu kulla ma askar dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sabda ya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukan itu arak, dan setiap arak itu apa? Haram. Setiap arak itu haram, haram. Iya. Maka dari itu pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa arak itu hanya terbuat dari anggur, pendapat yang sangat lemah sekali. Justru pendapat yang kuat pendapat jumhur yang mengatakan bahwa arak itu setiap yang memabukkan baik dari anggur kayak dari apa kayak pokoknya selama itu memabukkan tidak boleh itu hukumnya haram iya hadis selanjutnya 887 hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat itu hadis dari Ubay bin Kaab dari Jabir bin Abdullah dari Abu Hurairah dan dari Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ij'al baina adhanika wa iqamatika nafasan qadra ma yaqdil mu'tasiru hajatahu fi mahlin wa qadra ma yafrughul akilu min ta'amihi fi mahlin Jadikan antara adzan dan komat kamu itu ada jeda Ya, sekadar apa? Sekadar seseorang yang memeras ya. Mayak mayak til mu'tasir mu'tasir itu sedang memeras apa namanya buah. Ya. Dalam keadaan pelan atau sekadar seseorang selesai dari makannya tapi dengan pelan. Kalau antum makan dengan pelan nggak cepet-cepet biasa aja, kira-kira makan antum berapa menit, Pak? Hah? 5 ya, sampai 10 menit lah ya atau bisa sampai 15 menit terserah yang jelas ya tidak sunnah habis adzan langsung komat setelah adzan langsung komat itu tidak sunnah yang sunnah itu antara adzan dan komat itu ada apa? ada jeda ya, ada jeda maka dari itu Rasulullah SAW menyuruh demikian. Kata Rasulullah, Ij'al, jadikan antara adan dan komatmu itu nafas. Artinya jeda. Sepanjang apa? Sepanjang orang yang makan, tapi tidak tergesa-gesa makannya. Makannya biasa. Nah itu ikhwata Islam. Cuma masalahnya makan makannya orang zaman dulu apa zaman sekarang ini? Ya makannya orang gede apa ya orang kecil ini? Ya makan kan orang kalau zaman dahulu makan biasanya nggak terlalu banyak. Kalau kita kan makan sepiring metung, Pak. Ya. Makan itu sambil ngobrol, bisa habis setengah jam itu. Ini bukan ukuran itu. Iya. Hadis selanjutnya hadis 888. Hadis yang dikuatkan Imam Malik, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ahmad, al humaydi Ibnu Asakir dalam tarikh Dimashq. Dari beberapa jalan dari Muhammad bin Amr bin Alqamah dari ayahnya, dari kakeknya, dari Bilal bin Al-Harith Al-Muzani bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajul la yatakallam bil kalimati min ridwanillah, ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat." yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah wa inna rajul la yatakallam bil kalima min sukhtillah ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha sukhtahu ila yaumi yalqah seorang laki-laki atau seseorang berbicara dengan kalimat dari keriduan Allah gara-gara kalimat itu dia tidak menyangka kalau ia diberikan derajat yang sangat tinggi di mana Allah tuliskan keriduan untuknya sampai meninggalnya dia. Ya. Yeah. Dan seseorang mengucapkan kalimat dari kemurkaan Allah. Dia tidak menduga kalau gara-gara kalimat itu ia menjadi apa? Disiksa dalam api neraka. Dan Allah menulis kemurkaan untuk dia sampai matinya dia. Gara-gara satu kalimat, Bapak. Hadis ini akhi Ya kata Imam Tirmidzi hadis hasan sahih. Ya dan diriwayatkan oleh selain dari sahabat dari Muhammad bin uh, dan diriwayatkan dari beberapa jalan dari Muhammad bin Amr sama dengannya. Dan hadis ini mempunyai beberapa jalan dan syawahid yang menguatkannya. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan akhi pentingnya memperhatikan lisan Terkadang kita mengucapkan kata-kata kita anggap remeh. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda begini, "Innar rajul la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fin nari jahannam sab'ina kharifa." Seseorang mengucapkan kata-kata dari kemurkaan Allah yang ia anggap remeh Rupanya gara-gara kata-kata itu Allah masukkan ia ke neraka sejauh 70 tahun. Gara-gara satu kata-kata. Maka dari itulah akhi, ya setiap kita ketika kita mau bercanda, mau berbicara, pikirkan dulu. Terkadang kita ya berkata tapi bercanda, acua ah, bercanda. Ternyata isinya apa? Memperolok agama Allah. Makanya di zaman Rasulullah pernah terjadi itu. Ada seorang bercanda sambil bercakap berkata begini, "Ma ra'aina arghab butunan wa ajbadahum indal liqa' min qurra'ina." Ah, itu kori-kori Quran itu orang yang paling doyan makan ya dan paling pengecut itu kalau perang dia ngomong itu bercanda lalu kemudian seorang sahabat berkata "Kadzab kamu dusta, kamu munafik, kamu itu orang munafik sebetulnya. Demi Allah, aku akan laporkan ucapan kamu itu kepada Rasulullah. Maka sahabat ini pun pergi ke Rasulullah, ternyata ayat sudah mendahului. Allah berfirman, kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Katakan kepada mereka, apakah kepada Allah ayatnya dan rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru kalian jangan minta alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka kata sahabat ini aku melihat orang itu bergelan, bergelan apa mengikuti unta Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Ya aku tadi itu cuma bercanda saja. Allah turunkan firman-Nya wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka akan menjawab kami cuma bercanda kok. Iya. Subhanallah. Kadang kita bercanda niatnya, Pak. Tapi ternyata mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh oleh Allah. Apa hayo bahasa Arabnya ngebalikin nasi katanya. Bawain ayat, ketawa orang, ger. Akhirnya ayat itu malah dijadiin bahan tertawaan. Niat dia mungkin biar orang ketawa, tapi caranya dia apa memperolok ayat-ayat Allah. Makanya hati-hati, akhi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu mau berbicara, pikirkan dulu. Kalau memang ternyata di situ ada maslahat, silahkan. Tapi kalau di situ ada mudorot jangan. Kalau kita masih ragu, mendingan hati-hati diam aja deh. Ya, itu sering kali terjadi, Pak. Kalau kita sedang ber, ber, bercanda biasanya maka ya akhi waspada lisan ini Masya Allah dia tidak bertulang tapi kalau mengucapkan kata-kata sering kali menjadikan seseorang itu masuk ke dalam api neraka. Makanya Rasulullah pernah ditanya ya Rasulullah, apa sih yang menjadi oh, yang membuat banyak orang masuk neraka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Yang banyak memasukkan ke neraka itu dua, lisan dan kemaluan dan dua-duanya nggak bertulang pak ternyata justru dua ini yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka naudzubillah sallallahu alaihi wasallam. afiyah hadis 889 Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dia berkata haddatsana Yunus bin Muhammad qala haddatsana Dailam dari Wahab bin Abi Dubai dari Abu Harb dari Mihjan dari Abu Dhar secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal ain la tula'u birrajul biiznillah hatta yas'ada haliqan thumma yataradda minhu sesungguhnya penyakit ain itu bisa menimpa seorang laki-laki yang kuat dengan izin Allah sampai ia naik ke gunung yang sangat tinggi kemudian jatuh darinya Iya. Sanat ini semuanya thiqat ma'ruf selain mihjan ini. Ia disebut disebutkan oleh Ibn Hibban dalam thiqatnya. Dan hadis ini mempunyai syahid dan dengan lafaz al-ain haqqun tastanzilul haliq. Ain itu benar. Ia bisa menjadikan gunung yang tinggi itu rendah. Hadis ini kawi kuat sehingga menguatkannya. Hadis ini menunjukkan akhi akan penyak, adanya penyakit ain Tahu nggak penyakit ain, Pak? Penyakit ain itu pandangan mata. Pandangan mata yang biasanya disertai dengan dengki atau yang lainnya. Bayangkan kata Rasulullah orang yang kuat saja dia bisa kena penyakit ain apalagi wanita dan anak-anak yang lemah. Maka dari itu hati-hati yang sudah kita pernah sebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu di zaman Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki mandi di padang pasir. Kebetulan memang badannya bagus, kulitnya bagus. Lalu rupanya ada sahabat lain yang nggak sengaja melihat sahabat ini sedang mandi. Apa kata sahabat ini? Aku tidak pernah melihat ada seorang laki-laki yang kulitnya bagaikan perawan seperti dia. Setelah mandi selesai pulang ke rumah langsung panas tinggi sekali Rupanya kebetulan anaknya tahu kalau ada sahabat yang memandang dia. Dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah manggil yang memandang itu. Apa kata Rasulullah? Ala barokta. Kenapa kamu tidak mengucapkan barakallahu fi? Iya, disuruhnya oleh Rasulullah dia berwudu. Kemudian air wudunya diguyurkan ke orang yang kena ain tersebut sembuh bismillah. Makanya hati-hati Pak, ya. Kalau kita memandang sesuatu punya teman Ih mobilnya bagus ya. Kita lupa mengucapkan barakallahu fiha. Ya, mobilnya tahu-tahu apa mogok. Ya, gara-gara mata <laughs> antum itu. Ya. Bisa jadi, bisa terjadi. Antum melihat anak kecil ganteng, cakep, seneng gitu. Antum tidak mengucapkan barakallahu fi. Tahu-tahu anak itu langsung sakit. Bisa terjadi, bisa. Bahkan kalau terkadang orang yang ainnya kuat itu bisa mati orang yang dilihat sama mata dia. Makanya ain itu hak kata Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW setiap harinya mengucap membacakan doa untuk Hasan dan Husain apa? U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lam walamah. Itu Pak anak kita itu tiap hari itu dibacain itu Ya, sebab anak kecil itu paling mudah terkena penyakit lain itu. ya Baik, kita tutup. Dan sebelumnya untuk kajian hari ini tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik Asyadu an la ilaha anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.